Baik pendengar dan pecinta DKI Malaysia Jakarta dimanapun Anda berada seperti apa yang sudah kami janjikan Kita masih dalam surah Al-Hasr surah ke-18 Kita masih dalam belajar lagu untuk sholat ya. ya Yang penting tidak sumbang dalam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du pendengar dan pecinta radio Kemenes Jakarta syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Qur'an kita masih dalam surah Al-Hasr bisa dilihat surah ke 59 ayat ke-18 ya di inayah bisa dilihat inayahnya jilid ke-10 ya jilid ke-10 ada di halaman 46. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah memiliki buku-bukunya tapi ya itu jarang dibuka ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai kita buka-buka kembali. Baik, eh, surah ini dari maknanya al-hasr adalah maknanya tentang pengusiran. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang Badar. Sedangkan surah ini, surah Al-Hasr ayat 59, turun pada waktu perang Bani Nadir. Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu diperkenankan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah orang-orang Bani Nadir Yahudi ini pada marah bagaimana Rasulullah, bagaimana anda ini katanya nggak boleh merusak, nggak boleh ini, tapi anda tebangin pohon-pohon. Turun ayat ini, ya, surat ini. Jadi diperkenankan apa saja di ayat kelima itu kan, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik-milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Kemudian di surat ini juga ada gambaran nanti selain orang kafir Yahudi, eh, kemudian juga nanti ada orang munafik. Orang munafik menyatakan, ya sudah kalau seperti itu saya ikut kamu, wahai Badi Nazir. Baik, itu cerita surah Al-Anfal dan al hasar ya. Kita masih topik kita tentang sholat. Kenapa kita kaji? Karena memang ini bulan Isra ya bulan Rajab diisrokan dan dimirajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh-olehnya hasil dari isro dan Mi'raj ini adalah perintah salat wajib lima waktu ya. Sehari semalam hanya lima waktu salat kita. Satu waktu tidak lebih dari lima menit. Tapi kadang-kadang orang berat untuk melaksanakan. Memang ada yang berlama-lama ya. Qobliyah dulu, Ba'diyah dulu, wirid, baca Quran dan segalanya. Bukan hanya sekadar sholat. Baik Ibu dan Bapak bisa dipersiapkan untuk hari Sabtu pembacaan Al-Mushaful Murotalnya. Surah al invitor hingga Surah al ghoshyah ya untuk Sabtu. Sabtu surah al invitor hingga surah Al-Ghosyah. Baik, di indeks kita masih yang merah ini ya, ya indeks yang baru jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 belum selesai. Insya Allah mulai kita akan mulai kita pergunakan hari Senin ya. Kajian kita masih di indeks Quran eh, warna merah halaman 295. Warna merah indeks Al-Quran cara mencari ayat Al-Quran cara cepat. Kita sudah memasuki <clears throat> ayat ke eh, surah ke-31 ayat 17 ya. Surah Luqman. Kita cari, coba ya. Dan kita nanti akan bahas tafsirnya. Terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah eh, begitu concern, begitu perhatikan. Eh, sehingga ibu dan bapak sekarang merasa uh, apa memiliki makna. Jadi baca Quran kita tidak kosong tidak hanya sekedar baca, tapi kita sudah tahu isinya. Begitu juga terima kasih untuk yang memberikan masukan. Bagaimana kalau pada harinya per topik-topik. Itulah indeks Quran ya. Jadi bukan yang kita bahas bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi semua aspek dalam Quran. Itulah dengan adanya indeks Al-Quran lebih mudah. Kenapa topik-topiknya berganti-ganti untuk variasi aja, untuk variatif tidak jenuh. Karena ibu dan bapak nanti di rumah bisa memperbanyak kita belajar. Itu tinggal nyari suratnya, cari ayatnya. Baik. Surah ke-31 sudah ketemu? Hmm, surah Luqman ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 ini uh, beberapa pertemuan yang lalu disampaikan bahwa ini sebaiknya dibaca dari ayat ke-12 Bagaimana nasihat Luqman terhadap anaknya.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 Ini solat yang berhasil itu solat yang bisa mencegah ya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nih. Ya. Jadi ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Perintah untuk berbuat baik, wanha anil munkar dan cegah untuk berbuat kejahatan, kemunkaran. Wasbir dan bersabarlah ma'asobak terhadap yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil min azmil umur. Itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian di surah Al-Kausar, surah ke-108. Ini ayat yang kedua, ya. Ada di sana tentang perintah salat. Surah Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar surah ke-108. Itu ayat yang kedua. Tapi di sini perintahnya hatta zurtumul makobir ya. Ini sampai kamu masuk dalam kubur ini untuk perintah sholat. Tapi apa hubungannya ini ya? Kita lewat yang ada nanti wal asri ya, wal asr. Al asr itu uh, surat suratul wusto. Ada yang menyatakan. Kemudian perintah untuk memelihara sholat. Kemarin sudah dibahas ya tentang hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Surah kedua ayat 238. Kemarin sudah kita bahas ya. Ah, surah kedua ayat ke 238. Perintah untuk menjaga sholat 238. Sudah ketemu Ibu? Hmm, nomor surat Quran itu di ujung adanya ya. Itu kalau nomor Latin kan nomor dulu baru teksnya. Kalau Al-Qur'an teks dulu baru nomor di ujungnya. Ada 238. Nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati wa al wusta. Wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Kemarin ada yang menyatakan salat wusta itu salat asar. Ada yang menyatakan salat maghrib ada yang menyatakan salat subuh ya sudah semua salat ya memang harus dijaga Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat yang sebelumnya ini tentang rumah tangga, tentang perceraian, tentang istri. Ya, di ayat ke tiga, empat. Tuh, orang yang meninggal dunia di antara di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah. Tuh tentang idah suami yang eh, istri yang ditinggal suaminya. Empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat ter terhadap diri mereka menurut yang patut untuk nikah lagi ya. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Terus tentang idah tentang wanita. Kok ada ada ayat tentang menjaga sholat di tengah-tengah. Ini ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa permasalahan keluarga permasalahan anak, istri dan semuanya jangan sampai melalaikan untuk melaksanakan sholat itu. Jadi ada yang menyatakan sebagian ulama inilah maka Allah mengingatkan hafidu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Dan ada yang menyatakan sebagian ulama itulah Quran karena Quran bukan buku pelajaran yang tersusun semuanya. Maka ini pula perlu adanya indeks Quran. Coba kalau tidak ada indeks Quran kan topik demi topiknya tidak tidak berada pada satu tempat. Itulah Al-Qur'an. itu Sistematis, tersusun tapi dalam membahas masalah nanti disesuaikan dengan uh, eh, sikon situasi sebab turun dan uh, tentu saja semuanya ada hubungannya seperti tadi lagi berbicara tentang keluarga, tentang istri, kemudian ada tentang pelihara untuk uh, kewajiban untuk menjaga sholat karena bisa boleh jadi uh, sibuknya mengatur rumah tangga istri sehingga kita melalaikan untuk melaksanakan sholat. E, panjang lebar sudah dibahas ya kemarin ya tentang ayat ini tentang hafidu al salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang Siti Aisyah menyatakan bahwa itu sholat asar. Nah, Rasulullah juga demikian sholat asar dan ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan sholat maghrib. Ada yang menyatakan sholat subuh. Tapi yang terpenting memang jagalah semua sholat. Itu kenapa? Karena sholat itu ada ketentuannya, ada waktunya, tidak boleh sembarangan ya. Itu kayak mukti karena belum tahu salatnya maghrib, isya, subuh disatuin nggak bisa gitu ya itu kecuali memang salat-salat tertentu dalam perjalanan atau dalam beberapa hal atau sakit ada ada ketentuan-ketentuannya boleh kita menjama kita boleh mengkosar tapi ada ada ketentuannya zuhur dengan asar maghrib dengan isya itu ada penggalan-penggalan waktunya Kemudian di surah Al-An'am, surah ke-6, ya, surah ke-6 ayat ke-92. Kita masih menghabiskan indeks Quran yang warna merah ya. Mengingat wah indeks Al-Quran terbaru belum Ibu dan Bapak miliki. Insya Allah Ibu dan Bapak yang hadir di Parung nanti, eh di Parung, <laughs> di Depok ya. Ibu yang di Parung insya Allah ya hari ini. Eh, ibu siapa? Ibu Sugandi ya. Ini saya Pak Ari sudah dengerin sejak lama. Ah, Pak Ari siaran dari mulai belajar membaca Al-Quran sampai sekarang. Sekarang lebih berbeda katanya. Oh Ibu Subianto di Pasar Rebo, Bojong Sari Sawangan. Iya. Bojong Sari Insya Allah Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang lain yang belum memiliki indeksnya silahkan untuk dimiliki tapi mohon diganti ongkos cetaknya. Nanti setelah itu silahkan perbanyak gitu ya. Bahkan silahkan bantu kami. Ya, kami punya tenaga, itu punya pemikiran, punya konsep pendidikan, tapi kami tidak memiliki dana. Untuk itu mari bersama ya, bantu anak-anak yatim kami untuk mengembangkan pendidikan, bantu bukan hanya yatim di kita itu ya, ibu dan bapak banyak yang belajar, fakir dan miskin juga banyak yang belajar. Insyaallah bantu oleh sebab itu. Bantu dengan tenaga, dengan doa, dengan dana, apapun yang bisa kita perbuat dari zakat, infak, dan sodako. Tapi disampaikan, jangan salah nanti. Karena zakat itu peruntukannya lain dengan infak gitu ya. Kalau zakat kan tidak boleh untuk anak yatim. Kalau untuk anak yatim pun untuk operasionalnya. Sedangkan infak mah baru. Nanti bisa. Nah ini kita akan lebih cerdas ya karena kita sudah memahami mana perbedaan infak, mana perbedaan zakat. Sementara ibu bisa memahami di surah ke-9 ya, surah At-Taubah ayat 60 di sana ada tentang zakat. Infak di al Baqarah 215, 219. Nah, nanti bisa dilihat ya di sana. Gitu. Aha, kemudian kita coba. Ada surah Al-An'am ya, surah ke-6 ayat ke-92. 92 92. Sudah ketemu? Ayat yang ke-92. Ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون waktu yang menjaga sholatnya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sahifa-sahifa yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya selaras, itu ya. Jadi saling membenarkan. Kalau isi syariatnya memang tergantung disesuaikan dengan kaum kaum masing-masing. Syariat yang berlaku untuk kaum Nabi Musa beda dengan kita. Ya, kecuali milah Nabi Ibrahim ada beberapa yang kita teruskan seperti berkurban itu ya. Haji nah ini. Dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya apa tujuannya? Agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu penduduk Mekah. Dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat. Tentu beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya beriman dan pada Al-Quran. Dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi orang yang tidak memelihara sholat. Yang tidak sholat tidak termasuk orang yang beriman, tidak termasuk orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Karena salah satu kewajiban dalam Al-Qur'an adalah adanya kewajiban sholat. Sholat aja tidak cukup, selalu kalau ada perintah sholat, wakimu sholah, wa'atu zakah. Pasti ada dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat itu tentu untuk orang yang sudah punya penghasilan. Yang tidak punya penghasilan nanti keluarnya infak. Ya, sudah dijelaskan beberapa pekan yang lalu tentang bedanya zakat dan infak itu ya. Jadi jelas ya tentang siapa yang harus memelihara sholat. Yang percaya kepada Al-Quran dan hari akhir. Percaya pada Al-Quran, percaya pada hari akhir. Kalau tidak sholat, maka kepercayaan imannya itu tidak ada artinya. Kemudian dilihat di surah ke-70, ini ya, surah ke-70 ayat ke-23 dan ayat ke-34. Surah ke-70 ini ya. Nah, Hari kalau sendiri mah memang belajar Al-Qur'an itu jenuh. Capek ya demikian, apalagi baca terjemah. Karena dengan baca terjemah bisa memahami Al-Qur'an. Setan berat. Karena orang kan banyak banyak mengalun-alunkan suara. Itu bagus bagian daripada meng mengagungkan syiar, mengagungkan kalamullah. Tapi apa? Iya, Quran itu hanya untuk dibaca. Tidak kan? Quran untuk dipahami isinya dan diamalkan. Kemarin saya dengar ceramah dari Pak Jainuddin MZ ya, menarik sekali. Kata dia, ya memang iya ya. Orang yang membaca Al-Quran bergelak-gelik suaranya bagus dapat pahala. Iya dapat piala. eh dapat piala bukan. Dapat pahala iya ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau baca bacanya gelak-gelik hanya karena pamer untuk kejuaraan saja tidak ada nilai ya. Bahkan neraka tempatnya kalau hanya digelak-gelik tapi tidak diamalkan. Umumnya kita kan hanya menggelak-gelik Quran hanya dibaca, dilakukan tapi tidak paham isinya. Setelah baca Quran tidak ada asar, tidak ada bekas untuk dirinya. Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Itu ya. Nah ini kata Pak Zainuddin orang membaca Al-Qur'an, melakukan Qur'an dapat piala. Tapi orang yang mengamalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an di penjara. <laughs> Itu Tahu ya isinya ya kenapa gitu. Eh, menegakkan kebenaran. Dia bilang tentang konsep Islam, ekonomi, jihad dan segalanya eh malah di penjara itu saya mengutip dari Pak ya. yang membaca di gelak gelik dapat piala yang mengamalkan memahami Al-Qur'an malah dipenjara itu ya tidak usah dibahas ya sudah jelas Pak maksudnya kan di surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat ke-23 ah, surah Al-Ma'arij ayat 23 ini ya uh, ah, surah al-ma'arij ke sini ya itu ayat 23 ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat jelek pada manusia <laughs> ini kita ini ya, saya termasuk nah, tapi kita tengah meningkatkan diri untuk tidak seperti ini Sebetulnya dari ayat 19 Ibu, Ibu dan Bapak coba ya, kita lihat ya. Apakah iya kita? Iya, ini Allah kok yang menyatakan bahwa sifat manusia seperti ini apa? Seperti ini adanya. Kecuali orang yang suka sholat. Sholatnya yang istiqomah, yang kontinu, yang dawam. Hari ini sholat, besok enggak.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 Suami saya suka sholat, suka puasa, suka zakat, tapi suka dengan wanita-wanita lain tanpa nikah. Jawabannya kalau dia dia melaksanakan perzinahan, maka dia tidak ada iman. Ibu tinggal milih kalau dia tidak ada, tidak bertobat, tidak ada perubahan, ya sebaiknya lebih baik ditinggalkan. Karena sudah tidak benar, itu ya. Kita lihat ini ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat jelek pada manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Itu kita, keluh kesah, kikir, ada harta berat untuk memberikan. Padahal kita sudah uh, ya dihimbau dalam Al-Quran. Bantu anak yatim, bantu pakir miskin, bantu jembatan, bantu anak yatim, bantu sekolah, bantu segalanya. Kalau nggak ada, ya lain cerita. Kan bisa dengan tenaga, bisa dengan doa, bisa dengan apa atensi paling tidak ya. Kalau nggak ada apa yang harus diberikan. Tapi besar pahalanya saat kita susah, sulit, bahkan kita mau membantu orang. Allah Rabbi. Itu teori gampang, praktek mah susah. Tapi ini konsekuensinya. Memang Allah tahu sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Dia sudah makmur, kaya raya, keluh kesah, ketakutan hartanya habis. Dia enggak ada apa lagi. Dia banyak hartanya, dia kikir kaya korun. Tapi orang yang beriman tidak. Di ayat 20-nya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Itu kita kan? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, dia lupa diri, melupakan Allah, melupakan kewajiban bahwa dia harus berbagi, harus mengeluarkan zakatnya, harus berinfak, karena pada hakikatnya harta yang dimilikinya itu hanya titipan dari Allah. Buktinya siang dan malam, pagi, sore semua kita kerjakan kalau Allah belum menghendaki kesuksesan itu tidak akan didapat. Saat dia sukses, dia tidak lupa diri, dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia mengeluarkan hak-haknya, hak fakir miskin. Karena pada harta orang-orang kaya itu, harta ada hak fakir miskin pendidikan mereka, anak yatim mereka. Itu ya. Semuanya manusia keluh kesah. Keluh kesah apabila ia ditimpa kesusahan. Apabila mendapat kebaikan, ia kikir dan lupa diri. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu. Ya. Di sini. Illal musallin. Yang sholat Sholatnya seperti apa? Itu ya. Yang mengerjakan sholat. Yang tetap mereka istiqomah mengerjakan sholatnya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Bukan kayak ular ular belang ya, <laughs> belang-belang. Hari ini sholat, pagi sholat, zuhurnya enggak, asarnya sholat. Enggak boleh begitu. Karena setiap waktu, satu waktu yang ditinggalkan adalah noktah. Jadi titik hitam dalam hati kita. Itu berat siksanya ya, meninggalkan satu, satu waktu dalam sholat. Apalagi semua waktu. Walladina, walladina fi amwalhim hakum ma'lum. Apakah itu saja orang yang tidak keluh kesah Orang yang selalu bersyukur itu orang yang konsisten dalam sholatnya, yang selalu terus-menerus dalam melaksanakan sholatnya, dan juga orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya karena sesungguhnya azab Tuhan mereka, Rob mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya, tidak bisa menghindar dari azab Allah. Hanya itu, bukan hanya itu, begitu juga orang-orang yang memelihara kemaluannya. Itu ya penanya kemarin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Ini dulu ya budak-budak. Sekarang perbudakannya sudah nggak ada. Adanya istri-istri. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara aman itu ya tadi orang yang sholat yang konsisten dengan sholatnya yang istiqomah yang mengeluarkan zakatnya yang memelihara kemaluannya kemudian ayat ke-32 dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya ditunaikan. Hanya itu juga orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar. Sekarang kan banyak kesaksian diputarbalikan balikan dijual-belikan. Gitu, yang harusnya menegakkan hukum justru mereka yang menghancurkan tatanan hukum. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau seandainya Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya. Inilah konsep keadilan hukum dalam Islam. Siapapun yang berbuat salah, sama semuanya. Hanya itu, bukan hanya itu, juga orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itu kekal di dalam surga lagi dimuliakan. Nanti dibaca ya di garis bawahi bukan hanya 2223 di surah Al-Ma'arij ini diawali dari ayat 19 hingga ayat ke-35. Kalau semua itu kita kerjakan, sholatnya istiqomah, kemudian juga uh, kita menunaikan zakat, memelihara kemaluannya, kemudian menjaga janjinya, ya, yaitu walidina lipurujim hafidun, menjaga parjinya ya, kemaluan kan, menjaga amanah dan janjinya, kemudian dia menjaga sholatnya, menjaga, menjaga di ayat ke-23, Eh, ayat 33-nya ya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Itu. Mereka menunaikan janjinya, eh, kesaksiannya dijaga betul, tidak ditukar tidak ditukar balikan, diputar balikan kebenaran dengan keburukan demi uang. Tidak demikian. Itu mereka semua itu adalah akan mendapatkan jannah. Ulaika fi jannatin mukramun. Di ayat 35-nya, mereka itu kekal di sorga lagi dimuliakan Allah Rabbi. Masa nggak mau? Ya, ini topik tentang sholat banyak masih banyak tuh ya. Ini sesuai dengan hari ini kita coba bahas tentang ayat ke-45. Ayat 45 apa? Ini kita kita lompat ya. Ini ada tentang sholat tahajud, sholat jumat, sholat usto, sholat jenajah. Ada juga sholat sholat e, kos, mengkosar sholat, sholat khawb dalam takut, ya, sholat husub, sholat safar. Sholat amat berat nih, kecuali bagi yang husuk. Benar demikian? Iya, itu ya. Dilihat di surah Baqarah, suratul Baqarah ayat 45 ya. Ini karena waktunya hampir berakhir. Tak berasa ya. Jadi tolong ibu dan bapak jangan beranjak dari tempat masing-masing. Teruskan indeks Qurannya. Ya, ya. Mudah kan? Mudah karena kita sudah ditunjuki jalannya. Oleh sebab itu kita berada dalam kesesatan manakala kita tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk. Petunjuk yang sebenar-benarnya adalah Al-Quran. Hidayah sebenar-benarnya ada dalam Al-Quran dijelaskan dalam al-hadis dan pendapat para ulama karena memang memahami Al-Qur'an tidak seperti memahami pelajaran biasa. Perlu uh, ya ada asbabun nuzul, asbabul wurud hadisnya. Uh, istimbat menetapkan hukum ini dan itu ada ketentuan mainnya. Baik di ayat 45 suratul Baqarah surah kedua dilihat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسعين Tuh, sebetulnya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ya. Betul kan? Coba dilihat. Kalau ada perintah sholat, pasti ada perintah jakat. Makanya di zaman Abu Bakar kan orang yang tidak berzakat itu diperangi. Sholat apalagi lebih berat dari itu. Perbedaan seseorang Islam atau tidak itu dalam sholatnya. Ya, bainal kafir wal muslim as-sholah. Tuh di ayat ke-43-nya وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Coba kita lihat ya dari ayat 43-nya. Ini eh, 42-nya dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. di ayat 43-nya, dan dirikanlah solat tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Nah ini yang berat untuk kita. Sedangkan kamu melupakan kewajiban dirimu sendiri. Jangan seperti lilin ya. Menyinari tapi dirinya kebakar. Padahal kamu membacakan Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berfikir dan mintalah pertolongan. Kenapa? Salat itu berat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Susah salat itu. Minta tolongnya kepada Allah jangan lari ke dukun. Karena kalau lari ke dukun 40 hari salat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima. Banyak kan sekarang di, di radio, di TV, di koran. Mbah, Bapak, kenapa? Saya punya masalah, dagang saya tidak laku-laku. Oh ya, auramu tertutup. Ininya tertutup, nanti datang ya, saya praktek di kayu manis. <laughs> Seperti itu kan? Itu naudzubillah. Kenapa nggak minta tolong kepada Allah saja? Wasta'inu beri wasolah. Kalaupun datang sama saya misalnya, Pak Ari, kenapa saya ini susah hidup ini gini-gini? Oh, Coba ibu, bapak periksa sholatnya barangkali ada waktu-waktu yang tertinggal. Coba tingkatkan ibadahnya, ba'diyah kobliyahnya. Mulailah sholat malam, tahajud, mulailah sholat hajat. Mintalah hanya kepada Allah. Setelah itu, wah benar usaha saya lancar. Bukan karena Ari, tapi karena Allah. <laughs> Gitu kan? Itu boleh kalau minta nasihat seperti itu. Dan datangnya bukan ke dukun. Ini ya, ini garam, ini kemenyan, ini bunga, ini mandiin ya. Hmm, nanti datang jodohnya datang sendiri. Kenapa enggak minta kepada Allah? <laughs> Nah ini. Eh, tafsirannya di Al-Misbah wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa al khasi'in. Tuh ya. Nah ini perintahnya. Coba lihat ya. Eh Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ada yang memahami ayat ini, ini tafsirannya nih baru. Ada yang memahami ayat ini sebagai lanjutan tuntunan kepada orang-orang Yahudi atas dasar penyebutannya sesudah tuntunan dan kecaman di atas. Tapi kepada Yahudi, kepada orang kita yang jelas memang untuk kita adalah untuk tetap minta tolong hanya dengan sabar dan sholat kepada Allah tentu saja. Nah, adapun hubungan yang jelas ayat ini memerintahkan mintalah pertolongan yakni kukuhkan jiwa kamu dengan sabar yakni menahan diri dari rayuan menuju nilai rendah dan dengan sholat yakni dengan mengaitkan jiwa dengan Allah sajalah serta bermohon kepadanya lah kepada Allah lah guna menghadapi segala kesulitan serta memikul segala beban yang ada. Dan sesungguhnya yang demikian itu, yakni solat dan sabar itu, atau beban yang akan kamu pikul, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, yaitu orang-orang yang tunduk dan yang hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. Kata as-sabar, sabar, sabar ini artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenaan di hati, ini juga berarti ketabahan. Imam Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. Ketetapan hati dalam melaksanakan tuntutan agama menghadapi rayuan nafsu. Karena ada nafsu, nafsul mutmainnah, ada nafsu lawama, nafsu yang menghancurkan, yang selalu mengajak pada Uh, perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Secara umum, kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok. Yang pertama, sabar jasmani. Sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh. Seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti adanya penyakit, penganiayaan dan semacamnya. Yang kedua adalah sabar rohani. Tadi sabar jasmani, badan kita letih, lesu, lemah dalam melaksanakan apa yang kita perbuatan kan capek, itu sabar. Kedua adalah sabar rohani. Sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan. Karena ada nafsu-nafsu yang mencurumuskan kita kepada nilai-nilai yang lebih hina daripada binatang. Seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Sedang as-salah dari segi bahasa adalah doa. Dan dari segi pengertian syariat Islam ialah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat juga mengandung pujian kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Mengingat Allah dan mengingat karunia-Nya mengantar seseorang terdorong untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya serta mengantarnya tabah menerima cobaan atau tugas seberat apapun. Demikianlah solat membantu manusia menghadapi segala tugas bahkan petaka. Ayat di atas dapat bermakna minta pertolonganlah hanya kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan serta dengan melaksanakan solat selalu solat bisa juga bermakna jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Dalam arti, jadikanlah ketabahan menghadapi segala tantangan bersama dengan sholat. Sholatnya jangan ditinggalkan. Yakni doa dan permohonan hanya kepada Allah sebagai sarana untuk meraih segala macam kebaikan. Memahaminya demikian menghilangkan keberatan mereka yang menolak menjadikan ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi tidak sholat seperti sholatnya umat Islam. Tetapi mereka juga mengenal sholat. Apalagi sholat seperti dikemukakan di atas dapat berarti doa. Nah ini baru segitu ya. Waktunya <laughs> sudah habis. Nanti diteruskan lagi tentang sholat ini. Ini saya kasih tanda dulu. E, belajar. Miliki Bu ya buku-buku tafsirnya. Yang saya baca ini ada Al-Misbah. Ini saya mah udah punya kata Ibu isa Ibu ivi Pak Prianto. Tapi kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Emang belajar itu harus bersama ya, kadang-kadang berat. Itu kalau lagi mau belajar terus, kalau enggak enggak. Kalau ini kan dituntun. Ibu dan Bapak jangan lupa hari ini saya ada taklim di Depok ya. Uh, yang belum memiliki indeks Quran terbaru sudah selesai sampai jilid ketiga. Insya Allah dimiliki karena akan kita pakai pelajaran hari Senin dan Selasa. Akan lebih mudah memahami Al-Quran karena sudah kita sudah memiliki petunjuknya. Untuk merotal hari Sabtu surah Al-Infitor diteruskan hingga surat Al-Ghoshiyah ya. Surah Al-Infitor hingga surah Al-Ghoshiyah. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 8287881 ya Bu Joko. Terima kasih untuk semuanya. Kami, kami masih tetap berharap silahkan bantu anak anak yatim kami pendidikannya, bukunya dan segalanya mereka butuh. Kami punya tenaga untuk kita bersama mewujudkan cita-cita mereka. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.